namanya berat. Rindu yang melangit. Rindu ke sahairo. Kos pernah ke langit. Rindu itu fitrah. Rindu itu garija. Apa itu garija? Insting, rasa yang dititipkan oleh setiap manusia itu dimiliki dan memiliki rasa rindu. Maka jangan rindu berat, biar aku aja. Muhammad Rasulullah itu sang perindu. Mana hadisnya Ustaz? Rasulullah SAW pernah seperti sedih, renung, bermuram durja, seperti memikirkan sesuatu. Lalu Jibril datang. Apa yang kau pikirkan, wahai Khalilullah? Apa yang sedang kau risaukan, wahai kekasih Allah? Ummati, ummati, ummati. Umatku umatku, umatku termasuk orang sejarah dan sekitarnya. Pada orang macan ayah, itulah rindu yang sesungguhnya. Maka tulis yang status, kaitan yang tema. Rindu adalah perjalanan mengurai waktu. Orang macan ayah, Rasul geus rindu, balikin, bising bertepuk sebelah tangan. Urangna rindu tuh ka Rasul. Amalkeun sunahna selesai. Ngaku rindu ka Rasul, ngaku umat Rasul, tapi riweuh air rasulna riweuh kan nah kapanggi ngaku umat rasul tapi kalakuanna rudat air rasulna rudat teh ribet teh ngaku umat rasul itu nyunahan oneh nyunah nuturkan ucapan perbuatan jeung ketetapan maka rindu yang melangit ini syaratnya berat rindukan orang-orang sosok-sosok yang dirindukan Allah Siapa mereka? Para kekasihnya tuh. Ibrahim, Muhammad dan para nabi yang lain Khalilullah, para kekasih Allah. Maka setiap nabi yang didatangi Israel selalu bahasanya sopan. Malaikat maut itu seolah olah yang merindukanmu. Merindukanmu. Sang perindumu merindukanmu. Bagaimana? Kamu mau pergi sekarang atau nanti? Jawaban Nabi saat dijemput oleh Maut, kalaulah sang perinduku merindukanku, kalaulah sang kekasihku merindukan kekasihnya, alasan apa lagi untuk aku menolak kerinduannya? Maka tidak ada obat rindu kecuali obat kangen mah pangihan, itu jadi jerawat. Hmm, jerawatan lu kangen ustaz. Makanya kalau ada rasa suka, nyatakan, tong ditahan. Karena kalau rasa suka tidak dinyatakan, itu adalah siksaan yang disengaja. Kalau seorang nanti ngomong itu, ayo orang harus turun batur para ngomong, rodat deh. nyatakan saja. Pertanyaannya kembali, rindu tuh ke Allah. Tok atuh siap temun balik tak Tah eta rudat Kan Rasulullah didatangi ku Ijroil, badai ayunan badai engke. Hisabab Allah terus merindukanmu. Jawabannya, kalau sang perinduku merindukan aku sebagai kekasihnya, apa alasan sang kekasih untuk menolak rindunya? Tidak ada obat ibu. kekasih ketemu, maka jemputlah aku. Balik ke dia ngaji menang tema rindu yang langit datang makhluk langit malaikat ke ibu Israel iya, ngarana ibu kan terus ngawas di Ustaz Epi Badai ayana badai engke si itu lah Kan orang Madinah mulut tumpul. Udah orang teh juga seperti burung yang sedang membuat sarang yang masjid berak sebelah miliar Pak tadi naros dan utang etang dan malah rek ngabebaskeun dari tanah yang berinfak hari ini semoga Allah lipat gandakan yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan apapun rasa sakit dan penyakitnya sedang punya niat, hajat, cita-cita dengan impak dan sedekah yang ikhlas dan sederhana Allah hantarkan kepada maksud cita-cita tujuan dan wujud doanya sedang berniat tahun ini ingin pergi menjadi tamu Allah haji dan umroh Allah pergi. Ah, jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah saat kau bersedekah Allah kaya. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah seperti ini. Saat ini pun Allah bahagiakan ngaji seserian minimal poho hutang. Nunggu hutang sing lalunas. Weh, lo makanya. Eh. Dua kali ngaji cara lunas soalnya. Lain amin lunasan. Terus tong nganyuk deui, tiap ngaji amin, tiap ngaji amin. Ayo judul rindu yang melangit bayar lah hutang. Nanti ada cerita ruh Ruh itu digantung karena utangnya nggak beres. Dan dia sudah dirindukan Allah tapi terhambat. Nanti ada penghambat-penghambat rindu tenang dulu. Izinkan saya bercerita masa lalu. Jangan lihat saya hari ini. Setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan. Sepakat? Maka jangan sombong, jangan merasa bersih. Asal pernah nyuruh salah. Jangan merasa bersih, harus bersih merasa. Jangan merasa benar, harus benar merasa. Jangan merasa pintar, harus pintar merasa. Jangan merasa suci, harus suci merasa. Pala tujaku anfusahum. Jangan merasa bersih, kata kotor. Kadang merasa bersih mah cadu mani. Ah, oh, no, bersih kayaknya. Kacium ya, bau awakna. Ngaku soleh, salah. Ngaku salah, soleh. Jadi tik beda nanti. Jadi entong aku rindu ke Allah, lamun orangnya wau bagaimana cara merindukannya, bagaimana cara melabuhkan rasa rindunya, bagaimana cara menyusun ke arah rindu itu. Saya pernah di penjara. Tililah tilu bulan, pores dua bulan, di kebon waru sabulan, bari nunggu sidang. Apa kasusnya? Tong ngayang Maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di sana lagi. Orang teh brutal bahwa lama. Ayo namu rotal. Bahwa lama orang jadah, orang teh enak enak atas sajadah. Bahwa lama bejat, bismillah, enak nama taubat, ampun, capek. Bahwa ahli maksiatnya, leletikan diajar tahan. Sebab sakit direk balik ke akhirat, ulang maut ke maksiat, bismillah kawalat. Kan diajar rindu yang melangit, ke di penjara nu paling nyiksa naon cik rindu rindu ke anak rindu ke pamajikan sementara orang dihukum awak ya lain awak nak perbuatan anak namun terbuka perbuatan nu eta awak yang ngencar nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan yang paling menyiksa sampai ada orang bunuh diri di sel itu terkuat dengan rindu yang melangit awak dikerem yeuna ngencah sampai yang dagor-dagor pecah kepalanya. Rindu ini bahaya. Maka obat rindu adalah ketemu. Tulis jam status. Rindu ya ketemu. Rindu ke Allah temui di sepertiga malam. Karena Allah turun ke langit bumi. Setiap malam di sepertiga malam aku turun ke langit bumiku. Untuk apa? Untuk menembus rasa rindu para hambaku yang merindukanku. Maka fatahajjad bihi, tahajudlah dengannya talak sebagai ruang rindu yang sengaja diadakan walaupun sunat nilai ibadahnya. Sok didinya berkholwat. nih mau apa min, Astajib lakum aku ucap. Moga dosa loba istighfar. Amalan sederhana perbanyak istighfar sebelum subuh. Berarti ngestahajud. Allah ampuni luas apapun sebanyak apapun butiran dosanya walaupun dia melebihi butiran pasir yang ada di lautan walau dia ampuni karena Allah sang berindu. yang naon deh, maka udkuruni aku akan rindu kamu kalau kamu rindu aku udkuruni aku ingatkan rindu itu ingat ingatlah aku rindukan aku ajkurku aku pun akan mengingatmu dan merindukanmu Kurang ingat ke Allah, Allah teh ingat ke orang. Maka ingatlah Allah dalam keadaan ramai. Nanti Allah akan mengingatmu dalam keadaan sepi. Ibrahim ditulungan ketika dibakar api. Karena Ibrahim dekat. Selalu dekat. Dan selalu mendekat. Rat akram dengan Allah. Maka ketika dibakar pun tak sedikit tersentuh. Malah apinya menjadi dingin. Itulah orang-orang yang dirindukan maka ingat aku, aku ingat kamu, ingat dalam keramaian, aku ingat kamu dalam kesepian, ingat dalam kesenangan, aku ingat kamu dalam kesepian. Bagaimana mengingat Allah dalam kesenangan? Memoga duit lebih, tempo olangan we bagi duit. Ketika susah, mau susah. Ada orang melarat gara-gara sedekah. Ada orang miskin gara-gara berbagi. Itu janji Allah mutlak. Udkuruni, ingat aku. Syarat syukur itu ingat. Maka orang bersyukur adalah orang yang rindu kepada Allah. Lawan ingat we, kita lain hanya menang ikhtiar orang. Allah we ngijinan ka orang supaya orang boga leuwih di lain. Mentak tadi imamnya lihat. Mending cuci darah, mending sedekah. Selesai. Ibu resah, gelisah, gundah, gulana, melori, galau, teh kunaon, asam urat, gula darah, nepi ka perpecahan antar suku teh kunaon. Roro mewe. nabi ka suku we urus ya teh kunaon ya. Ngadikte Allah yang ka Allah teu urusan rezeki nabi ka pasea gara-gara harta. Konflik gara-gara materi jeng dulur teu akur, jeng baraya pasea, jeng tatangga sili hina, sili poyok, silih paok. Silih lebok itu ya kunaon ya teh. Berarti sili paok. Padahal kalau mesti atur rezeki yang mau aku batur, rezeki batur mau ayah diurang tenang nu aya dina hatena teh Allah nu rindu ka salaki ai salakina tara balik nyaliksik Terus bikin bikin salah kiki itu mah bikin kamu mah sedekahkan ngaganggu husu ngaganggu rindu ke Allah mata cek Ustaz Dudi mah lamun aya salaki mencong antepkan Itu teh cara Allah merindukan ibu lamun salakina teh dikitukeun mah ibu teh mau tahajud Ibu teh mau aduha, coba salakina rada oleng seetik langsung ibu teh yang salah salapan kayak ngamparkan saja dah ya Allah suamiku mengganggu kehusuanmu kepadaku padaku suhu terganggu kusuhu padamu terganggu ya Allah kalau memang suamiku masih baik untukku tetapkan dia menyamai membalangiku ya Allah tapi kalau sudah tidak baik untukku daripada rinduku terganggu padamu simpan dia di sisimu maafkan kurang teh juga manuk atau rekaman marana guys rariun wae Allah teh rinduan orang orang urang nanu baper ku dunia ku pamajikan ku salaki ku harta banda harta pangkat jabatan kedudukan capek Allah mamelong itu yakin kami mengatur rezeki maka Allah ma'aini ala dikrika ya Allah bantu aku untuk rindu padamu ingat padamu Supaya apa? wasyukrika maka saya tafsirkan syukur itu rindu. Wujud rindu itu syukur. Kan Nabi mah salat Nabi Nabi kabarin sukuna. Urut nangtung lila. Umat nage sarua barare sukuna. Tapi lain urut salat lila urut jumba. Yang sah Yang badminton. Tena naon, nana naon. Rindu makan nyuratan. Baca tuh surat-surat Al-Quran teh teh rindu. Mun orang rindu ka Allah baca. Mun Quran dibaca, Allah akan ngomong ke orang. Karena Quran kalau mulok. Kalau kita rindu ke Allah, datangi sholat. Kalau sholat kita sedang bicara. Makanya Allah turun di sepertiga malam untuk menebus rasa rindu para perindu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrizni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah datangkanlah langsung dari sisimu penolong yang menolong. Kalau mah misalnya lu merela musuh. Contoh, Allah menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa bunda, bisa? Bisa. Nabi Adam, Hawa, kayak itu kayak bapak anu. Adam mana Ibu kami Nabi Isa lahir tanpa ayah. Allah mah bisa. Kita sempurna, ada ayah, ada bunda. Hai Allah bisa mereka langsung bisa Siti Maryam diberi anggur langsung Bani Israel mana salwa eta langit roti langit langsung langit orang ngayang pitulung langsung di Allah syaratnya rindu ke Allah mau rindu ngawet awet langsung dan I miss you babe Salat itu adalah jalan rindu melabuhkan rasa rindu. Aku rindu padamu hambaku. Orang teh jalan rindu kau berwudu hakikatnya kau bersolek untuk karena wudu perintah ibu lo wudu lo bakas skin bakas kan, mapi hp kan budak kami toha nyetakan mobil mawa duit di foundation lo on eyeshadow airliner bla bla bla bla bla yang inner beauty kebangunan wudu udah ke segala disulang halis sulam, bibir di sulam. kita nu nang salah halis jeng bibir kapok Allah mah tebutu malah Allah mah ngambek ya merubah-rubah ciptaan la'an Allah Allah melaknat orang yang meratakan gigi digusar kieu we karehon yang penting mah manis banyak jadi orang yang rindu kepada Allah wudhu. Kau berwudhu, hambaku, aku rindu padamu karena kau ternyata merindukanku juga bukti naon jaga wudhu wudhu perintahku berarti kau bersolek untuk wudhu mayat nah itu dari ke skincare ke tempat-tempat custom dengan naon dengan naonan Ayo perintah Allah di hari-hari kan wudhu wudhu lah sebelum diwudukan nggak wudhu teh jauh kau kena pakai sarung ngarep kaki kiblat Kau oh, menghadapku hambaku Rinduku terjawab Hendak kau menghampiriku Aku siap melayanimu Kau menghadapku Aku menghadap Salat yang ada kesal Angkat tangan Takbiratul ihram Kau angkat tangan Aku turun. Batnya rindu yang melangit Kau ruku Aku tahan kejatuhanmu Karena aku tahu kau lelah di perjalanan hidupmu Ya lembang gak pun celut saya minggu kita buat Hampir lambung ditahan. Siapa yang menahannya? Allah. Capek ngerindukan nurek ditinggalkan dunia berapa juta manusia hari ini yang mati-matian mengejar sesuatu yang akan ditinggalkan mati tiba-tiba dia mati berapa persen manusia yang hari ini berpikir hidup enak tapi lupa mati enak kedepruk ripuh sujud istri jadi istri jadi janda suami jadi duda harta jadi sengketa untuk pakai agama anak incunu ditinggalkan lain ngadoakan kolot dah malah parbut harta ditinggal kolot rugi kacida kembali ke mana ripuh sujud kedepruk alam nasroh laka sadr kenapa punggungmu sebeban ini pada semua akan kau tinggalkan aku yang akan kau hampiri tapi kenapa kamu susah move on dari apa yang kamu akan tinggalkan? Nuriwe masalah budak, kue itu seetik. Nuriwe masalah pemajikan, anak, harta, benda pangkat, jabatan, kedudukan. Bla bla bla bla. Padahal kuatannya nggak berkurang sembaragi gadai. Kudu pruk sujud. Alam nasroh laka sodrok. Tobi sroh di Aku rindu padamu ya Rob. Aku banyak melupakanmu ya Rob dengan ini aku menghampirimu dengan sujud-sujudku maka doa terdekat jarak terdekat dengan Rob antara hamba dengan Rob ketika berbiciklah kepada bumi langit pun mendengar rindu pada padamu duduk di antara dua sujud Allah tersenyum kau masih mengakui aku sebagai Robmu urus urusan cukupkan saja ibadahmu kepadaku hambaku aku sujud dari love you aku cinta padamu dan diciptakan manusia teh tersujud manusia nggak jadi manusia terus tersujud pertanyakan kemanusiaannya bersujud wasta'inu bisabri jadikan sabar dan sholat sebagai media isti'anah memohon pertolongan kepada Allah eh masalah teh tong kamu menang lace wudu sholat selesai loba hutang lobaan sholat nagi gagi ungeun uh sholat wae eta letikna nu ya, hese dipisah ge urang haru hareupeun nu parasea mah bubar pernah didongengkeun di dieu anu perang antar gangster mana gitu ayo wae jeda-jeda polisi mah teu beres ah, inget ka Rasulullah bereskan masalah naon ku salat salat hareupeun gangster kumaha nu perang tong perang jadi samurai kieu kil kana aswa barunya sholat Kemana cek ketua gengna bubar anjing ayo sholat bubar jadinya netipi mudah kan bisa gitu na Quran bikin ke Allah masalah merindukan aku aku merindukanmu udkuruni adkurkum washkuruli muntek itu wala takfurun berarti anjing kufur serindu-rindunya ke suami ngesbalik balik menyanyian sakit tuh lebih no pas deui mentak ini deui salah kita tong sok para seha kiki kituan deui Allah mah tarasare kurang nama calawat Allah melong maka siapa yang bangun malam diberikan banyak keutamaan karena dia menjuantahkan melabuhkan rasa rindunya tepat kepada Robnya salata liduluki samsi fajr qur'an al-fajr bukti kau rindu aku saksikan kau datangi aku di malam itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak kau meluangkan waktumu sebagai ibadah tambahanmu hanya untuk menemuiku hambaku asa ayam as sakarabuka maqama mahmuda sini pindah kamu dirinya balak ke tempat yang terpuji. Wab'atsu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Orang yang tahajud itu sok ngangkat derajat nanti. Mereka ngangkat derajat tahajud. Walau di tempat ini. Dengan doa, Wakur Rabbi adhilni, aku rindu padamu ya Allah. Semoga dengan rindu ini kau pindahkan aku ke zona ternyaman menurutmu bukan menurutku. Maka ayat-ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah Wahai jiwa yang tenang, irji'i ini aku peluk. Cerai balik di rujuk ngarana. Kita selama ini banyak meninggalkan Allah, mengacuhkan Allah sementara Allah menunggu kita, merindukan kita tidak pernah la ta'khudhu sinatu wala naum, tertidur. Sekarang kita datang menyengaja wujud rindunya ada kaciri sholat bentuknya. Ya Tuhan, mutmainnah wahai jiwa yang tenang sini. Irji'i aku rujuk. Ila rabbiki radiyatan mardiyah karena kau rindu aku rindukan aku pun tahu kamu rindu mendatangiku dan aku pun rindu rabiki dia. mardiyah wadkhuli sini pindah wadkhuli jannati wadkhuli pi ibadi sini hambaku kamu sudah menemuiku aku rindu padamu wadkhuli jalla bidikillah tatmainul qulub tenang rindu yang melangit mah tenang teka pangaruhan masalah bumi kajian akhir zaman kajian akhir bulan token cicilan risinging liarng pusingira asa dirayu ter butuh nama rampau Rutreaa urusan dunia oleh teman ketemui Allah Dan yakin atuh semua yang hadir di sini punya masalah. Selesai, rindukan Allah, nanti Allah selesaikan masalah kamu. Tinggal gugu ke Allah, cicing diuk anjing lah. Ibrahim ngelawan terkena waktu sama Namrud dibakar. Cicing. Orang butuh Allah. Allah dulu teh, Allah lagi lagi lagi Allah. Allah terus Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Aku tambah Allah tenang, aku rindu Allah nyaman, aku rindu Allah tak terbatas, aku rindu Allah semuanya indah pada waktunya. Rindu ke Allah. Ini mungkin yang dimaksud judul rindu yang melangit. Udah ke langit nangis can pernah. Tapi mereka bicara langit, tadi saya di mobil dengerin YouTube Umar Mita. Mana ruh manusia telah lepas dari tubuhnya. Iku kudu make ilmu ngejawabnya. Jika nyengit korek ditiup sinana ka mana? mawat ruhna kamanak wama Wa ma utitu minal ilmi ila qalil. tongnya nyawana Muntanya teu Urusan iya mah ayah di urusan Genggaman Rob. Maka bicara gaib. Bicara rindu kan gaib. Ayo wujud rindu teh naon? Rindunya rindu teh naon? Cik rindu teh naon? Ingatnya inget teh kumaha? Ruh. Pot ngadadak teh. Ketika dalam keadaan beriman, ngenah lepas nage ngesang. Tadi teh digeruan nage manja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Karena orang itu dirindukan Allah. Seperti Nabi tadi menjawab, kalau memang Allah sudah merindukan tidak ada alasan untuk aku menolak kerinduannya lepas nate senyum ada yang mau kafir lotot, ruas dipaksa dicopot dulu yang ngontrak bung ini tapi diusir uh, meron nate kan awak teh kontrakan kayak dicopot nu iman mas sengit ngahiliwir sampai malaikat ruhnya siapa yang ceritakan sambut langit ke satu langit kedua nyata ruh kita saling bertemu ada ruh yang bertanya bagaimana keluargaku iman yang iman pas mana mau cuma keluarga orang ruh itu ketemu berarti ada rindu makanya pertanyaan itu maka rindu ini sangat sangat dimiliki banyak orang termasuk ruh pun masih merinduk, tak untuk menghiji di cijerah hukum sadaku sumur sadaerah sakasur sagubernur tapi di akhirat mah tesa alur tesa jalur gara-gara rindu yang berbeda jika indung ke anak ingat anak nama arulin tapi jangan siksa kerinduan orang tua kita dengan mereka ingat kepada kita lalu kitanya acuh pan terakhir bertemu orang tua mau ngomong sih nggak ganggu bahagia anak orang pan terakhir mendengar suaranya di telepon minimal kapan terakhir menyuapinya kan Allah teh wakil orang tua Orang tua teh wakil Allah kamar rebayani sogiro tergopoh-gopoh datang menyengaja menjewantahkan wujud rindu jika tadi kasih mama mah epika cijerah cum darang rindu mah mangga inget wae ke anak ke incu teh tak sok curi kapur mah rek nelpon siang ngaganggu kebahagiaan jangan siksa kerinduan kedua orang tua kita dengan ingat kepada kita lalu kitanya cuek ingat nanti Idul Fitri Idul Adha rek nganteran daging mun aya nu mere eta ge mah. Hari Ibu lalebay statusna I love you mom. You are my everything. Aku cinta padamu mah. Kau segalanya ku. Si mama langsung komen, "Pres." Kau segalanya ku nya, segalanya ku mama. Mama rindu ge yang mangihan. ada cerita tragis seorang orang tua boga anak dalapan budak nama kaomehan kabeh pamandian kabeh kahuapan kabeh maju ka kolot si manggring ngaringku budak teh nu tujuh sarukses si bungsu dianggap tolol dianggap bodoh dan sekolah ge embung akhirnya dia yang menemaninya karena kebodohannya indungnya diomelan disekat ingat meren si indung teh karena anaknya dianggap pinter baheula pungan si Aajub mamah mising ke apa umur mah sepungan suku so, dianggap bodoh teh masih aman selesai panggilan berikna gede berlapis-lapis satpam nage terus tadi di tepungan teh sibuk nyariin hati tak kolam tak Habibie ketika wafat hanya menyatakan aku menyesal tidak belajar Budaknya sukses ke dunia anak tapi pas gering saya anu nemuan pembantu weh taulah gagal jika gitu gara-gara beda rasa rindu Orang sok rindu ka kolot, tong ditunda-tunda, obat rindu mah ketemu, datangan, bising pas urang datang jika Rapi Ahmad cerikna temun carita bapana nepi ka ayeuna bertanya bapana, ku menyesal. Kenapa? Ketika ayah rindu aku, aku sok sibuk syuting. Nangis eueuh, saya baru lima bulan yang lalu ditinggalkan ayah saya. Ngomong ka Allah. Kalau lain begitu tersiksanya orang tua ketika merindukan anaknya. Istri saya, weh, si teteh numpang gedena sekolah di Garut di tahfidz Quran sebelum ke SMK ya, sana. Kali dua minggu sama indungnya dia sarena liksi, tinggal ningali langit. Seorang teh ya yang berasa. Ya, indung ya, ka si teteh. Tuangna kumaha? Eh laki masih mah nyakit tuh ya. Indungnya ka anak. Kira-kira nyiksa jemput di budak Keur kalau kalau perasaan kalau nggak wae rindu. Rindu. Maka jangan salah menempatkan rindu. Rindu adalah perjalanan mengurai waktu wujudnya menjelma pertemuan demi pertemuan suatu waktu yang dinilai itu jerema ini teh Allahu Akbar Allahu Akbar hayya ala sholat eta panggilan sah panggilan Allah berarti Allah rindu datangi catatan yang tertulis di langit malam bis Allah menyambut berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat maka Abdul Akmal as sholatu fi awal waktiha sholat itu sekeren-kerennya amal kalau dilakukan tepat waktu Rindu mengekal menyebut namamu Wafat dalam keadaan sedang menyebut yang dirindukannya La ilaha illallah Berulang-ulang uh, Maka ahli zikir itu perindu Subhanallah, Masya Allah, La ilaha illallah, Astagfirullah, barokallah. Kurang istighfar, istighfar. Minang abi mah istighfar Ustaz. Tapi lainnya istighfaran karena rindu diampuni dosa. Tapi harga gas naik. Astagfirullah. Naik muli. Rindu diturunkan harga. Etan. Ya Jangan berharap pada manusia. Nanti kau akan lelah. Kau akan capek akan letih, lesu karena manusia itu pemberi harapan pal. Maka Nabi berdoa tentang rindu ini. Saya sekali semuanya sekali. Allahumma Ya Allah, ya Allah. Ini, ini aku as'aluka memohon kepadamu hubbaka rasa rindumu rindukan aku selalu kepadamu wahubba mayuhibbu seperti orang-orang yang kau rindukan Rasulullah para sahabat wa amal ladzi so yuballighuni hubba dan tunjukkan kepadaku amal-amal yang dengan amal itu aku mendapatkan rindumu jadi getol salat perindu Allah itu saum saum itu kan yang teraksi nanti jeng jelema beda sholat masih kabagi sholat mah mana sholat mana umroh ciri tina statusna otw Madinah tapi mau saum otw saum tuh. terus story telah sekali saum ini. saum apa? rindu yang melangit itu saum Pak inna huli aku yang cuma aku yang tahu bahwa kamu rindu aku buktinya kamu selalu senin, kemis daun eh, sebulan tilu poe di pertengahan ayam mulbid Iya rindu yang melangit saya menyanyi judulnya berat ya teh maka cek dilan jangan rindu berat biar aku aja Allah mani as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa amal allazi yuballighuni hubbak Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli ya Allah rindukan aku rindukan rinduku hanya kepadamu ya Rob. Pertemukan aku dengan orang-orang yang merindukanmu. Tunjukkan aku kepada amalan yang dengan amalan itu aku mendapatkan rindu. Melebihi rinduku kepada yang lain, termasuk rindu kepada diriku sendiri. Rindukan aku ya Rob. Di jiwa film, surga yang tak dirindukan. Seganu marane. GR, emang surga rindukan dirinya? Nah, dibuktikan. Ibu hayang masuk ke surga? Jawab dari jemaahan. Hayang masuk ke surga? aslina tak ke ini tak ieu da kene tukangmu aslina hoyong tak ini ustadz gula gampang bu surga yang tak dirindukan, doraka sombong kurang menghayang dirindukan surga artinya surga menunggu seperti surga menunggu Bilal bin Rabbah aku dengar terumpah Bilal di surga karena boga wudhu Bilal macam banget, ibu hayang gampang asup surga pengriwehnya tidak si bapak kawin dulu eh tuhnya eta teh jalan ke surga ustaz nah jalan lain jika nu maneh nawe milih jalan sorangan nu lain mah macet ka cijerah ge ngomong ka surga geus pas sopak dabi mah lindu teh ka Allah nu boga bapak sok bapak sing tumaninahnya abi ge ame dan jadi jalan ke ibu beres beres da ibu mah hatan ngarudet ai maot teu ngilu lagi maaf ngilu teh rek kawin deh mah kan gede. Dan mau tuh ini semoga rencana kan kan jahat gaya segala tiga buka perasaan jempling gitu cicing tuh bang tuh, Menulis proklamasi eudeuk kira-kira salah kita kawin deh, langsung ngadat Tunggu gitu eh salah kira salah eh Allah nyarek teh salah orang kawin deh. Nah ibu malu yang di Allah curap care kasih rudetnya. Tentang rudet gila, kerampang awak teh. Kurang care ge jaga gue. Saya sebulan ini keren banget. Bukan sebulan seminggu ini Garut Tasik, Tasik Garut, Majalengka, OTW Anyer, Anyer balik ke Bandung, Kerawang, Bekasi, hiber ke Jogja, dua kue Jogja, balik di tanpa nepi kain. Sarete ka ukur geus kesan Bandung tapi sehat lah karena nang mending capek aja jangan capek engke karena aku rindu Tuhanku di geranku ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah lelah rubah jadi lillah mengeluh jadi mengallah bertahan dengan bertuhan sembuh dengan sembah santai tidak obat rindu mah bertemu capek-capek sok ibu ker capek PHT capek pikiran datang we incu kaupahan deh cucu nenek jadi mudah Allah sudah merindukan kita, jangan rusak kerinduannya dengan banyak alasan untuk tidak menemuinya. Hayya ala salat. Allah rindu. Tiga kali dipanggil Allah teh hiji salat, dua haji yang umroh, dulu mama. Yang jadi masalah bukan kematiannya, bekal apa yang kita sudah persiapkan untuk kematian. Maka rindukan Allah. udkuruni, adkurku. Oh ingat aku, aku ingat kamu. Ud'uni astajib lakum. Minta apa? Mintalah kepada aku. Intan surah yang serkum para pemuda. Bela agama Allah. Nanti Allah bela kita. La in syakartum la ajidanakum. Ingin nikmat dalam hidup? Syukur. Tong rudet di paok baik. Emotor eh, anyar lengit. Alhamdulillah. Hai Ustaz lengit motor teka kadang alhamdulillah. Lengitna kerja ditumpahkan. Coba mau lengitna kerja ditumpahkan. Lengit jemurang. Nah. Ya. beresku syukur mah baik dasar nage teu boga minta deui we ka awet teh aslina ajirni fi musibati wa khlufli khairu minha atuh da Allah mah maha boga urangna ikhlas teu ibu pangi jeung salaki di moal moal budak nu lain ti urang tong ngambek alhamdulillah ya Allah moga budak itu kudu ngajuru beres Nah, beresnya jadi nurudatna paham, Maka ikhlas adalah paham. Rindu itu susah memahamkannya. Aku rindu padamu, babe. Tong ngomong datang tangkep cium. Merindu kapal majikan Rindu-rindu tapi datang muruku sunu. Nuaya lain rindu. Sehau. Ini persoalan. Maka doa tadi Allahumma ini as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa amal ladzi balighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahba ilayya min Allah. Temukan orang-orang yang merindukanmu. ahli zikir, itu selalu menyebut namanya. Seperti burung yang sedang membuat sarang dari rumput dan ilalang. Kususuri setiap keindahan di wajahmu, wujud rinduku padamu ya Allah semata karena rindu adalah perjalanan. Mengurai waktu dunia sebentar lagi habis. Kita akan meninggalkan. Sadar nggak sadar hidup ini seperti naik eskalator di bandara. Eh, telembangnya maju di antara suka tidak suka sebentar lagi aja tiba Karindu adalah mengurai waktu dunia semakin jauh ditinggalkan akhirat semakin dekat dan mendekat hari ini kita di atas tanah sudah isukan ayat berita tanah di atas kita hari ini kita punya nama yang berbeda besok nama kita sama almarhum dan almarhumah maka rindukan Allah sering menatap ke langit Rasul mah mun aya kararepat kasumpak kieu gayana bari nyembak jamur ya hayu ya qayyum gis rafiqul a'la ada teman yang lebih baik yang jat yang maha tinggi dia selalu memperhatikan kita nah, rindukan Allah sang perindu nanti Allah rindukan kita karena kita merindukan oke MC saya buka pertanyaan untuk ikhwan dua akhwat dua yang bagus pertanyaannya ada bonus khusus dari saya untuk hari ini boleh pulang duluan atau bonus. Oh, mana MC nah, mana? Tentang tema rindu yang melangit. Enggak. Ada pertanyaan dari ibu atau bapak, dari akhwat dua, dari bapak dua. Pak Anwar dari Sayyid Baitul Hikmah. kasih Pak Jadi saya mendengar ceramah dari ustaz yang lain, katanya manusia yang paling cerdas di dunia itu adalah orang yang sering sering mengingat pertanyaannya berat. Jawabannya maringan. Itu, itu Pak. Al-Kaisu, orang yang cerdas itu mendana yang selalu ingat Ma Amila ba'dal maut. Tudzakiru ala hazimil ladat. Dia sering mengingat maut sehingga merangkai membingkai sebelum jadi bangkai bekal untuk mautnya. Takut boleh, tapi jangan tenggelam dalam rasa takut. Yang Bapak jadi terganggu itu Bapak takut mati. Jangan takut Pak, maut mah turunan di bumbung ge bakal datang maka nu cerdas mah nu inget maut jadi terjebak dunia naon sih nepi ka ngahalalkeun segala cara teh itu keur naon artinya gunakan segala cara yang hak nah itu yang bahaya mah hubud dunia wa karahiyatul maut kenapa kita takut mati karena cinta dunia kalau saya mah rek maut aya nage mangga ya Allah asa dihampura dihampura dosa diterima amal selesai karena hasanah fil akhirah cuma dua saya setuju dengan pernyataan itu itu punya pernyataan ustaz Pak pernyataan Nabi ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas?" Jawaban Nabi eta, manusia yang cerdas bukan itu ini, tapi yang selalu mengingat kematian sehingga dia cerdas mengumpulkan bekal semuanya untuk kematian. Dibikinan nu ayang. Karena nanti di akhirat akan jadi konflik walaupun detik. Akan jadi konflik besar. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Surat Munafikun ayat 10. Ya Allah, kembalikan ke dunia sedetik. Kenaon. Rek dibikeunan kabeh. Penyesalan berarti. Cerdas orang ini, maka tidak terjebak. Rek itu rek rek sana kumaha maneh. Bok itu bok bohlam kumamaneh. maneh. Asak itu asaki asarehe kumamaneh. maneh santai we wudhu, sholat, saya teman enjoy. Jadi cerdas pak orang yang mengingat mati mah yang bodoh itu lupa bahwa dirinya akan ma mati. Contoh ngumpul-ngumpul, numpuk-numpuk, jamaah amala wa addada, alhaqumut takasur, ai maut mau naon. Cung numpang loba mobilnya di dia. Sudah punya keranda belum? Menang meli sorangan. Ceper, netik. Cung ngetukang kaput, geus boeh can keur sorangan. Make renda di sapuan. Kan lupa. Tapi jatahnya nggak saya di DKM. Di lagi coklat ayana so. Sepakat pak. Kalau saya sepakat. Kenapa? Itu Nabi yang menyatakan. Tadi Nabi menyuruh berpikir tua, tuae Kita pinter-pinter na profesor. Kunaon rata-rata profesor botak. Itu bisa nahan lagrat buuk, nah gitu bisa nahan otak nih asal ngajarago ya teh maka bicara gaib tanpa wahyu bicara gaib tanpa dalil itu hurufat hati-hati bicara rindu gaib rindu kasaha ya teh Allah kuma apa cara melabuhkannya untuk rindu itu nya salat nya saum nya ibadah Bapak tidak harus takut mati usia sekarang berapa saya aja udah berpikir itu, makanya saya dakwah, dakwah, dakwah. Sugarnya aja dibekal. Pada maksiat, maksiat, maksiat. Tek teh maut nak maksiat, tengenah keluarga ge. Siapa maut nak ke jinah, naudzubillah. Siapa maut nak ke dakwah, tinggali uje, menyolat ke nana. Jadi bukan kematiannya. Yang bikin cerdas itu ingat kematiannya. Jadi tidak harus takut. Yang jadi persoalan Bapak Ruas ketika saya ingat mati, kenapa saya jadi bodoh? Karena ada rasa cinta yang berlebih kepada dunia. Pertanyaannya saya kunci. Pun Bapak maghrib ayana wafat, Bapak masih berpikir dunia yang akan ditinggalkan nggak? Sebab Israel Pak balik bisa nolak nggak? Istri jadi janda, incu jadi yatim dan piatu, harta jadi sengketa. Maka ingat mati menenangkan. Istiqomah yang sholat sebelum disolatkan, yang ke masjid sebelum dikemas. Dunia ini terminal Pak, jangan takut. Maut mah turunan, saya kan pernah ada yang ngecam gua bunuh. Ya sok panion. Ecan eh, waktu nama rek bunuh diri ge, ngajalan ka sumur, adon bubuk bujur. Tong sok ngadik teh Allah. Ya, itu aja. Sok next ada lagi. Ahwat ahwat tuh. Tuh yang yang paling belakang. Heeh, sok tang uji blaberem dah. Enggak saja. Gampang. Harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah. di luar Nu ulama di luar masjid mau kadenge. Kocak <laughs> yang pernah serat Al-Isra ayat ibu ngaos lebetnya jangan berat jangan deh nu ditaroskeun ku ibu teh nu diterangkan bil kabeh Robi adhilni mudhola sidki wa ahrizni muhraja sidki wa jali miladung ka sultana nasiro ngabamblam sajam si ibu naroskeun deui nyunggun diterangkeun maknana heuh nu tadi capek aing teh lungang deui mah suka ngaji deui lah kan keur nerangkeun eta Cek si bolot mah, kan gua udah bilang. Nyata teh maksud nama kia bu, segala sesuatu teh bikin ke Allah. Tong sok mawa karep sorangan, muntah nyaho, tong nyanyawa, hirup tong kagok tapi tong ngagok. Rabbi ya Allah ya Rabbu adhilni masukkan aku mudhola sidki secara masuk yang benar wa ahrizni keluarkan aku muhraja sidki secara keluar yang benar. Waj'ali kamu akar kesorangan datangkan dari sisimu miladum kasultanan nasira. Kadituna jadi hasbunallah wa ni'mal wakil ni'ma maula wa ni'man. Ayat itu sedang memesankan hirup tong mawa karep sorangan segala sesuatu teh bebeja kan mun rindu teboga rasa era teboga rasa malu urang jadi gede hulu sombong ke urang pulain menang urang untuk menang urang untukjeng urang versib nu Aing mau Bandung nuaing keok paling banter 00 Oh kanrek suku pemain Persib whu rekmen teh bahasa orangju Arema yang Persiban tilu kosong cain teh warudu heula yang pengkor cokor warudu menang tilu nol da bebeja heula ka Allah ta ayat eta teh Bu ayat paranti bebeja ka Allah mun urang geus ngerasa lemah maka Nabi berdoa Allahumma rahmataka arju Ya Allah hanya rahmatmu yang kami harap. Fala takilni ila nafsi torpata aini. Jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Walaupun sekedip mata. Tuh ngecep Kudu sadar Mau bisa ngicep tuh kok Allah dikicepkan mah. Kunaon helai karena karena deng. Coba mun helai sekali helai 10 menit. Rudet. Ya, loba persoalan teh. Teh teh doa global, paranti tahajud. Mulai masalah baca doa eta. Ku Allah dibereskeun Gitu, Bu. Eh kudu diterangkeun ti awal deui mah sajam deui namahan deui ya. Hiji deui. Oh, air 5 menit deui budak nah, budak, budak, budak. Perwakilan. Diindung-indung bapak-bapak budak-budak. So. Oh ya nanti ada acara lagi pada Isa di depan acara EKTC gabung aja. Jadi deket pisan nanti tapi nanti pada Isa yang ketemu di sana tuh. Oh, beda. Waalaikumsalam. Mengutip soal yang tadi Ustaz bahwa e, kita tuh yang harus dipikirkan itu kan bekal untuk matinya ya. Terus tadi juga dikutip bahwa setiap mati itu pasti merasakan eh, sakit maut juga. <clears throat> Nah, ada satu keterangan yang menerangkan bahwa ketika kita sakit itu tuh jalan as atau asbab e, hapus gugurnya dosa-dosa kita. Nah, yang jadi gue tanya tuh Apakah sakit sakaratul maut akan menghapus dosa kita atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rumanullah. Sakit itu sarana agar kita ingat Tuhan. Ada ikhlas nari makna jika Nabi Ayub kan ikhlas. Diberi buduk 30 tahun tanpa BPJS tanpa jam sostek. Ikhlas. Eh. Allah utuhkan kembali. Allah utuhkan. Sakaratul maut itu sakit tapi ayo orang nanti narima juga orang kafir kan parah sakira wah dicokot ditepuk-tepuk ke keluar wae da betah kontrak tapi teu bayar dijudut ah, molotot Oh, uh, itu baca teknologi menyebut maut karya Imam Syafi'i itu malam pertama dikubur wae masih cokot nanti sakaratul maut kenapa orang sakarat berbeda-beda sakaro itu mabuk Kenapa mabuk? Karena sakitnya. Nabi aja berkeringat. Bagaikan ditusuk 700 pedang ketika nyawa kenu soleh ke sekelas Nabi. Maka jaga wudhu, geramnya tenang. Mau tidur wudhu dulu. Walain kanal muta fitrotan. Kalau kita mau tidur wudhu dulu lalu wafat dalam tidur itu fitrah. Apakah sakit dalam ketika sekarat itu jadi kiparat dosa? Kalau kitanya legowo, maka ayat kelompok tadi ya ayat Tuhan nafsul mut Wahai jiwa yang tenang lalauna, kitmah bunganya kematian. Tapi relatif. Nah, eh, jelma nges genep bulan di ICU di lalongok jamaah pengajian. Longok itu sih haji sah. Nges genep bulan banyak di longok. Nu mautna sah, nu na Tak rek longak longok teh hoream. Ningali kasus etam Ya, karena begini, Rizki manusia itu tidak akan habis kecuali dia sudah wafat. Jadi can maut mantong siun tuh menang rizki termasuk si sakit pun jadi rizki dibuktikan dengan fadilah sakit jadi kibarat kerdosa tong borogering kacocok cucuk ge jadi kibarat tuh samun orang naik kelas. eh jelema sakapal hmm, kebru labu. eta kapal maut kabeh ternyata tim SAR menemukan seorang yang selamat tapi entah di mana. Berdasarkan data sekian jumlah penumpang wafat tapi ada satu yang tidak ada tangan dinyatakan masih hidup kalau dilihat GPS-nya. Ternyata Salatri lapar, terdampar karena lapar nyangan tempat dahar. Maut nangis dahar di warteg. Tak ke warteg Pesannya apa? Jelema mah awak maot can rezekina beapa. Karena sakulat canggem sudah tertakar tidak akan tertu. Maka dalam Islamah sakit pun rezeki. Karena kalau kita ikhlas itu akan menjadi kiparat dosa tak. Ngan anu soleh mah mau nyeri. Kalau nyeri ya senyumi we. Ibu nyunatan budak teh naon ya teh? Eh, ibu ah teh ka budak. Nah, berarti sunatan. Kan nyeri di sunatan teh ameh ngeunahna lila. Ibu nganjuru nyeri teh. Ning deres. Sok aya ngeunah geus nyeri teh nya. Ngaku. Nah. Jadi gitu. Jadi kiparat dosa itu salah satunya medianya adalah rasa sakit kalau ikhlas menerimanya. Kan di geroko Allah mah ya Tuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang laun dicabut nage dibejaan heula badai ayeuna badai engke Oh, mun aya ijro ieu maghrib ayeuna datang. Bu, badai ayeuna badai engke. Ah, arisan can cair. Sok, urang tutup ku doa rindu ka Allah. Ini doanya. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Aku. aku. As'aluka. As'aluka. Memohon kepadamu. Hubbaka. Rasa cinta dan rindumu. Wahubba mayuhibbu seperti orang-orang yang kau pilih untuk dirindukan olehmu. Allahumma ja'al Ya Allah jadikan hubbaka rasa rindu ini hanya kepadamu. Alayya min nafsi wa ahli melebihi rasa rinduku kepada diriku dan keluargaku. Ya Allah, tunjukkan kepadaku amalan-amalan yang dengan amal itu aku mendapatkan rindumu. Allah jauh di mata dekat di doa, jarang bertemu tapi saling merindukan, jarang bersua tapi saling mendoakan. itu biasa, kapi hatur, jangan lupa bahagia. Rindukan Allah sang perindu, nanti Allah rindukan kita semua nah, rindunya. Allah akan tunjukkan bagaimana kita terpilih menjadi orang yang dirindukannya. Maka rindukan amalan amalan yang suka diamalkan para orang-orang yang dirindukan Allah. Ikuti sunnah, kembali pada jalannya. Aku lu kali hada, wastagfirullah walakum, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.